Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Kemarin telah kita ambil Pembagian syirik Baik syirik akbar maupun aswar secara terperinci Baik sekarang memberi kesimpulan dari pembagian yang kita ambil kemarin itu. Itu pembagian syirik khalifillah secara terperinci ya, dan diusahakan untuk bisa benar-benar memahaminya. Karena penting mengetahui syirik. Kenapa? Karena dengan mengetahuinya seorang akan tahu bahwasanya perkara tersebut merupakan kesyirikan sehingga berusaha untuk menjauhinya. Dan kebanyakan manusia terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan bodoh bahwasanya hal itu merupakan bentuk kesyirikan. Sehingga sebagaimana telah kita lewati dalam al-usul sittah bahwasanya kesyirikan pada zaman ini dianggap sebagai suatu bentuk ketauhidan dan sebaliknya ketauhidan pada zaman ini dianggap sebagai suatu bentuk kesyirikan ini. Kenapa dikarenakan jahilnya mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat syirik. Telah kita ambil juga perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya Alhamdulillah masih dalam hadir. akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar Hadis siapa ini? Assalamualaikum, أخاف asghar dalam kitab tauhid tidak disebutkan sahabatnya ya, tapi dalam menghafal disebutkan yang ditambah min hadir Mahmud bin Labir rawahu Ahmad Tayyib Hadis ini khawani menjelaskan kepada kita betapa bahayanya syirik asma. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan keadaan para sahabat beliau radhiyallahu anhu yang mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketauhidan yang kokoh. Dalam keadaan demikian Rasulullah masih sangat mengkhawatirkan mereka terjatuh dalam syirik asghar. Dan ketika ditanya apa itu syirik asghar, Beliau menjawab ar Dan telah kita lewati pula bahwasanya jawaban Rasulullah SAW ini dalam mendefinisikan syirik aswar merupakan definisi apa? Bintantil dengan memberikan contoh. Bukan berarti di sana syirik aswar cuma riak saja. Tapi di antara contoh syirik aswar adalah riak. Tayyib. Dan riak seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia melihatnya. Kemudian apa? Kemudian memujinya. Sehingga disebut sebagai seorang yang taat beribadah dan seterusnya. Tayyib. Dan iya, iya, ini, ini Alhamdulillah Bila hal tersebut masuk dalam asal ibadah yang di dalam pusat ibadah atau dasarnya ibadah seorang yaitu pada keislamannya maka dia bukan sekedar syirik asgar saja tetapi merupakan syirik akbar yang telah kita lewati syirikun niyah dalam kategori syirik akbar di apa golongan syirik uluhiyah ya kan nah yang dimaksud di sini syirik asgar yang berupa riya adalah riak yang sedikit riak yang muncul ya di tengah-tengah ibadah. Taib. Nah, pembahasan kita saat ini ya, bagaimana hukum ibadah ketika terjangkiti padanya riak. Di sana ada perincian subhanallah tentang suatu ibadah yang keadaannya seperti ini. Terbagi menjadi dua. Ya. Suatu ibadah yang terjangkiti riak di tengah-tengah peribadatannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jika orang tersebut melawannya. Jadi dia di tengah-tengah sholat misalnya. Di tengah-tengah sholat kemudian datang orang yang dia segani dan dia harapkan pujiannya. Maka dia memperbaiki sholatnya. Yang biasanya secepat kilat kemudian diperlambat biar dikatakan seorang yang sholatnya khusyuk nah ini muncul riak di tengah-tengah ibadahnya tapi kemudian dia sadar bahwasanya ini adalah riak sehingga dia melawannya terus dilawan ini riak bahwasanya niatan tersebut tidak akan membuahkan hasil apa-apa apalah artinya pujian manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala Nah, terus dia melawan dalam ibadahnya ini dia berjihad melawan ya niatan yang jelek tadi. Nah, keadaan yang seperti ini ikhwanifillah maka ibadahnya tersebut tidak terkena mandorat dengan timbulnya riak tadi. Jadi ibadahnya tetap baik. Riak yang muncul kemudian dia lawan tidak bermandorat. Adapun yang kedua, jika dia terus menerus ya, berlanjut bersama riak yang muncul tadi, tidak melawannya. Maka semua amalan yang terjangkit riak jelas bahwasanya amalan tersebut rusak. Akan tapi apakah kerusakan ini melembat kepada ibadah itu secara keseluruhan ataukah tidak? Maka di sana butuh perincian lagi. Ya, perincian yang pertama jika ibadah tersebut bersambung dari awal sampai akhirnya. Maka jika dia terjatuh dalam riak kemudian tidak melawannya sampai akhir ibadahnya maka semua ibadah tadi dari awal sampai akhir batal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh salat. Salat ya, awal dan akhirnya itu berhubungan, ya kan? Ketika seseorang riak ketika rukuk, misalnya rukuk di rokaat terakhir, rukuk di rokaat terakhir dia kemudian lewat orang, maka dia berusaha memperbaiki rukuk, memperbaiki intidal, sujud, tahiyat terus dan dia terseret dalam riak yang dilakukannya sampai salam maka ibadahnya dari awal takbiratul ihram sampai tahiyat tadi semuanya apa terhapus tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa karena ibadah seorang merupakan satu persatuan. Paham? Perincian yang kedua, jika ibadah tersebut berpisah satu sama lainnya, maka yang batal itu cuma ibadah yang terkena riak. Sebagai contoh, seorang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dari surat Al-Baqarah. Dapat satu setengah juz dia ikhlas satu setengah juz dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru membaca setengah juz yang kedua tiba-tiba lewat orang. Atau datang orang yang dia inginkan pujiannya sehingga timbul niatan dia. Dan di sini dalam istilahnya disebut apa? Sum'ah. Karena memperdengarkan biar dipuji. Nah, tetapi semuanya masuk dalam definisi riak secara umum, yaitu niatan-niatan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat datang orang tadi timbul riak, maka yang batal, yang rusak itu ibadah yang mana? Ya ibadah yang terkena riak. Adapun setengah juz yang pertama itu diterima oleh Allah karena dia lakukan secara ikhlas. Dan namanya bacaan Al-Quran antara satu ayat dengan ayat selanjutnya itu sudah terpisah. Terpisah hukumnya ya sendiri-sendiri mendapatkan pahalanya. Demikian pula sodakah wanita. Ya, seorang bersodakah ya, pada saat ini misalnya pada asar seorang bersodakah dalam keadaan ikhlas. Kemudian nanti jam 4 ya, dia mau bersodakah lagi ternyata ada orang yang dia ingin pujiannya. Kemudian dia bersedekah dengan niat. Maka ibadah yang rusak itu yang mana? Tentunya sedekah yang didasari riak tadi. Sedangkan sedekah yang awal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini perincian eh, perincian tentang keadaan dia ketika menjangkiti suatu ibadah. Lihat bagaimana riak tersebut muncul. Kemudian menjadikan ibadah yang sudah susah payah dilakukan oleh seseorang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena riya ini hubungannya dengan hati, kita sendiri yang mengoreksi diri-diri kita. Masing-masing mengoreksi keadaan hatinya. Dan hati ikhwanifillah adalah raja bagi semua anggota tubuh yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Sesungguhnya pada diri ini ada sekumpal darah. Apabila sekumpal darah ini baik, maka baik semua jasad. Dan apabila sekumpal darah ini jelek, maka jelek semua jasadnya dan itu adalah hati. Dan niat tempatnya di hati. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki hati ini sehingga niatan bisa senantiasa lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengkhawatirkan ria ini menjangkiti para sahabatnya. Dikarenakan permasalahan tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali masing-masing pribadi. Mungkin dia menunjukkan kepada orang lain itu ikhlas, orang yang bagus, orang yang tahu, tapi ternyata di dalam hatinya ingin agar dianggap sebagai seorang tawadhu, dianggap sebagai seorang yang berilmu, dianggap sebagai seorang yang pintar membaca Al-Quran, dianggap sebagai orang yang hafalannya cepat, dan seterusnya. Lihat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang demikian ini dan terkhusus ikhwanifillah bagi talibul ilm bagi talibul ilm hendaknya hal ini diperhatikan para ulama dahulu mengatakan bahwasanya dalam masalah ini mereka berusaha sekuat tenaga ngajahatu nafsi mujahadati finniyah tidak aku berjihad berusaha bersungguh-sungguh seperti usahaku untuk berjihad dalam masalah niat. Karena dia senantiasa berbolak-balik. Dan lihat hadir yang mengisahkan tentang tiga golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. hadir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga golongan yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Di antaranya adalah seorang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para penuntut ilmu hendaknya perhatikan baik-baik hadis ini. Diberikan Al-Qur'an kepadanya, diberikan ilmu. Kemudian ternyata dia termasuk golongan yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika ditanya oleh Allah, apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Maka dia menjawab, ya. bahwasanya nikmat tersebut telah dilakukan, telah diamalkan dengan mengajarkan kepada manusia dan senantiasa membaca Al-Quran di siang dan malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab "Inna ma quran liyaqala qari." Engkau telah berbohong. Hanyalah kamu membaca Al-Quran agar dianggap sebagai kori, seorang yang pintar membaca. Lihat, karena Allah tahu apa yang ada di hati kita. Walaupun kita mau membohonginya dengan lisan kita, tidak akan mungkin. Kemudian, engkau mengajari manusia agar dianggap sebagai seorang alim. Demikian pula seorang yang belajar, belajar ilmu agama, belajar syariat ini agar dianggap sebagai seorang ahli. Ini akhirnya dia diseret, ya. kemudian dicemplungkan ke dalam neraka. Lihat, ya. ilmu yang seharusnya menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka dan mengantarkan dia ke dalam surga ternyata malah menjadi bumerang menjadikan dia golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka apa sebabnya dikarenakan niatnya bukan semata-mata karena Allah, tapi niat riak untuk mendapatkan pujian manusia. Dan ketahuilah asmanillah bahwasanya pujian manusia itu tidak mempunyai manfaat sedikit pun. Tidak mempunyai manfaat sedikit pun bagi kita. Seorang yang memujimu sekarang ini mungkin besok sudah mencelamu. Demikian keadaan manusia di saat ini memuji dengan pujian-pujian yang baik, ternyata besok hari dia mencelanya dengan celaan yang dahsyat. Para ulama telah mengalami yang seperti ini. Dipuji suatu saat ketika masih senang. Akan tapi besoknya kemudian dijatuhkan. Demikian pula kita kemudian mengalami ketika hidup bermasyarakat. Satu saat dipuji, besoknya di Ini jika kita ingin mengharapkan pujian manusia, maka inilah yang akan didapatkan. Kan tapi ketika kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di sisinya, maka itu akan kekal. Akan kekal, tidak akan berubah. Oleh karena itulah hendaknya jangan kita mengganti sesuatu yang kekal tadi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak mempunyai nilai sedikit pun. Bahkan akan menjadi